para pemirsa dimanapun Anda berada, baik yang menyaksikan lewat live streaming atau mendengarkan lewat audio streaming, dan insyaallah kita semuanya mendapatkan rahmatnya Allah swt. wa pertemuan kita jadi pertemuan yang penuh dengan barokah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini, ini pertemuan yang terakhir sebelum puasa ini. Karena Senin depan insya Allah sudah terawih Insyaallah kita sama-sama melaksanakan ibadah sholat terawih sehingga mungkin penutupan sementara tetap yang kita bahas tentang bab puasa dan juga mungkin waktunya agak maju dan nggak bisa selama biasanya karena sudah tumpuk-tumpukan ini sudah. Jadi jadwalnya sudah tumpuk-tumpukan tidak ada yang bisa ngalah sudah. Tidak ada yang bisa dikalahkan gitu. Kalau saya tidak kesini. Nanti yang di sini tidak tidak penutupannya, tidak enak. Sudah ngaji setahun kok. Kalau saya tidak nanti ke tempat-tempat yang lainnya juga kalau nggak ke sana ya tidak enak, tidak ada yang bisa digeser. Sudah waktunya dibagi-bagi ini malam ini. Nanti dapat jadi ngaji di sini, langsung ke kebak keramat tapi yang dekat Seragen sana. Selesai ngaji di sana, lanjut ke Palur, besok baru saya pulang ke rumah. Jadi malam hari ini mudah mandir terus insyaallah. Tapi pada pertemuan yang singkat ini insya Allah kita mau ngaji singkat tapi insya Allah bermanfaat yang berhubungan dengan puasa Ramadan. Nah ini bekal-bekal untuk menghadapi puasa Ramadan. Mungkin sebelum kita masuk ke hukum fikihnya, saya akan menjelaskan dulu. Kita kadang-kadang bingung. Masuknya Ramadan tuh kok nggak bisa sama ya? Nanti ada yang hari Senin, ada yang hari Minggu Mungkin atau ada yang hari Selasa Kemudian setelah itu juga Anunya apa Lebarannya juga kadang-kadang be Beda nah, Mungkin ini yang harus kita pahami Bahwasannya Perbedaan pada hari Tanggal 1 Ramadan Atau hari Lebaran itu bukan perbedaan yang sifatnya mengacu pada usuluddin pada pokok agama. Jadi intinya orang yang berbeda itu tidak ber, berdosa. Nah, cuma perbedaan itu terjadi karena tidak sama metode yang dipakai. Ada dua metode untuk menentukan tanggal 1 Ramadan dan tanggal 1 Syawal. Yang pertama dengan metode ru'yah. Ru'yah itu jadi benar-benar ngelihat hilalnya. Dan ini yang dipakai sama pemerintah kita. Jadi makanya pemerintah tidak mungkin memutuskan tanggal 1 Ramadan dan tanggal 1 Syawal kecuali mesti setelah maghrib. Kenapa? Karena sebelum maghrib belum terbit bu bulannya. Setelah lihat bulannya baru bisa memutuskan dan memberikan hukum. Entah kita. Kemudian juga ada yang lainnya lagi kalau yang ru'yah itu dalilnya sudah umum ya. Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati ila akhiril hadis. Kamu puasa ketika kamu lihat hilal dan kamu lebaran berbuka ketika kamu juga melihat hi, hilal jelas. Berarti kalau lihat baru diputuskan. Nah, cuma mungkin ada sedikit perbedaan yang menjadi perbedaan itu diantaranya ada yang ormas yang lain itu enggak metode ru'yah. Tapi dengan menggunakan metode hi, hisab. Hisab itu gimana? Dihitung. Orang yang sudah ngerti ilmunya, sudah teruji metode penghitungannya, mereka menghitung awal masuknya Ramadan dan awal Syawal. Hisab boleh enggak? Boleh. Kenapa? Karena ada hadis yang dimaknai hadis ini oleh Imam Mutarif dan Abdul Abbas bin Surat yang mengartikan bahasanya maknanya hadis ini adalah untuk ilmu hisab. Itu yang ber, itu Nabi Muhammad bersabda, "Idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in ghumma 'alaikum faqdurulah." Nabi bersabda, "Kalau kamu lihat hilal Ramadan, kamu puasa, dan nanti kalau kamu lihat hilal lagi, berarti lebaran sudah selesai puasa." Fa'in gumma alaikum kalau seandainya mendung gimana? Fakdurulah maka kira-kirakanlah. Nah, Imam Al-Mutarrif dan Imam Abdul Abbas bin Suraj mengatakan fakdurulah kira-kirakanlah itu yang dimaksud adalah dengan menggunakan metode hi, hisab. Nah, dari sini ini adalah satu legalitas tentang kebolehannya menentukan dengan metode hi, hisab. Lah kalau memang sama-sama punya metode yang berdalil kok bisa beda? Ru'yah punya dalil ya. Hisab juga punya dalil, ya kan? Ru'yah punya dalil, hisab juga punya dalil. Tapi kok beda hasilnya? Nah, jadi gini, kalau yang ngitung pakai ilmu hisab itu dihitung. Dihitung menghitung ngukur letak bulan. Kalau letak bulannya di bawah 0 derajat Letak bulan di bawah 0 derajat berarti nggak kelihatan kan di atas kertas. Nah, di bawah 0 kan, maka mereka nganggap oh, ini berarti nggak kelihatan hilalnya. Tapi kalau mereka ngitung hasil perhitungannya di atas 0 derajat, 0,5, 0,75, 1 derajat, 1,5, 2 derajat, 3 derajat, 4 derajat, 5 derajat, mereka langsung memutuskan besok sudah tanggal 1 Ramadan atau tanggal 1 Syawal. Paham ya? Jadi kalau hasil perhitungan letak bulan di bawah nol berarti nggak kelihatan hilal, disempurnakan 30 hari. Tapi kalau seandainya di atas nol, entah itu 0,5, 1, 2, itu berarti mereka nganggap kelihatan hilalnya. Sekalipun kelihatannya dikira-kirakan di atas ker kertas. Ini mereka puasa. Lah bisa beda? Iya, karena kalau seandainya di bawah nol, itu nanti orang yang rukyah di rukyah pun nggak mungkin kelihatan. nggak mungkin kelihatan itu. Kalau di bawah nol, hampir pasti tidak mungkin kelihatan. Kemudian setelah itu, lah terus kalau seandainya 3 derajat, 4 derajat dari hasil perhitungan, oh yang hisap puasa. Yang rukyah kalau sudah 3 derajat, 4 derajat, insya Allah hampir pasti kelihatan. Kalau rukyah ya, karena posisinya itu sudah sangat tinggi. Yang repot kalau di bawah 2 derajat. Yang hisap nganggap sudah kelihatan di atas kertas. Itu besok berarti puasa. Yang ru'yah kalau di bawah 2 derajat biasanya tidak ada imkanur ru'yah. Memang hilalnya sudah naik tapi tidak mungkin bisa dilihat. Karena terlalu dekat jaraknya dengan mata hari. Jadi nanti ketutupan. Nah biasanya nanti yang ru'yah itu enggak puasa, yang metode hisap sudah berpuasa berpuasa. Terus gimana? Dua-dua metode mau dipakai silahkan. Cuma yang dipakai sama pemerintah itu metode ru, ya. Yang jadi permasalahan para ulama ahli fikih mengatakan kamu mau pakai metode hisap untuk dirimu boleh. Kalau memang jenengan ahli hisap, jenengan mau pakai metode hisap boleh. Kalau ada orang yang percaya sama jenengan, kemudian dia mau pakai juga metode hisap, boleh. Yang repot kalau seandainya sudah Anda pakai metode hisap, orang lain diajak ngikuti hisap, tapi disiarkan bertentangan dengan pemerintah. Pemerintah masih nganggep besok belum puasa, sudah teraweh. Nah, jadi mensiarkan sesuatu yang bertentangan dengan pemerintah, ini yang dihukumi bisa jadi hukumnya ha, haram. Memang pemerintah kita bukan pemerintahan Islam. Memang pemerintahan kita itu nggak menerapkan hukum pencuri potong tangan enggak. Cuma untuk urusan ini sudah sesuai dengan dalil. Nah, kalau itu harus ditaati. Mau beda boleh, tapi jangan ditampakkan. Nah, menampakkan perbedaan ini yang bisa dikatakan ini adalah hukumnya ha? haram. Paham ya Insya Allah ya? Ini metode ruqyah dan metode hi? hisab. Nah, sekarang kita ngaji langsung tentang puasa. Tentang puasa Ramadan. Mungkin saya singkat. Yang harus Anda ketahui kalau Anda mau mengerjakan ibadah puasa Ramadan. Apa yang harus Anda ketahui? Yang pertama, Anda harus tahu siapa yang wajib puasa. Yang kedua, rukunnya puasa. Yang ketiga, apa yang membatalkan puasa? Puasa. Dan yang keempat nanti hal-hal yang harus diketahui oleh orang yang akan berpuasa. Nanti yang berikutnya. Yang pertama, siapakah yang wajib berpuasa? Yang wajib berpuasa satu orang Islam. Non Muslim nggak wajib puasa. Satu orang is Islam, non Muslim nggak wajib puasa. Yang kedua, orang yang sudah mukalaf. Mukalaf itu artinya balik dan berakal. Orang yang sudah mukalaf, mukalaf itu artinya balik dan ber berakal. Dinamakan mukalaf kenapa? Karena sudah dibebani dengan tuntutan hukum syariat. Dibebani dengan tuntutan hukum syariat hingga akhirnya dinamakan mukalaf. Jadi kalau anak kecil yang belum balik nggak wajib puasa. Cuma kalau sudah umur 7 tahun atau umur 10 tahun, orang tuanya yang wajib memerintahkan anak itu untuk puasa. 7 tahun diperintah puasa, 10 tahun dipukul kalau meninggalkan puasa. Cuma yang fleksibel. Lihat dulu kemampuan anaknya. Jangan nanti anaknya sakit dipaksa puasa, malah ngawur ini. Ya lihat juga kemampuan ah anak itu. Kemudian terbalik dan berakal. Yang orang-orang gila jelas ya, nggak usah dibahas. Gila nggak wajib puasa. Satu Islam, balik dan berakal. Yang kedua mampu. Yang kedua mam, mampu. Penyebab tidak mampu ada dua faktor. Yang pertama karena faktor usia. Umurnya 120 tahun. Disuruh ya puasa, ya berangkat ini. Gak mungkin kuat puasa ini kayaknya. Ya sudah, itu gak wajib puasa dia. Wajib puasa, tapi perharinya bayar fit fidyah. Nanti cara pembayaran fidyah saya terangkan juga nanti di akhir aja. Sekalian nama hal-hal yang harus diperhatikan. Jadi penyebab jadi yang pertama kan Islam beli dan berakal mampu, penyebab tidak mampu satu karena faktor usia, umur sudah terlalu tua, yang kedua penyebab tidak mampu karena sakit. Ada orang yang sakit dan sakitnya ini kelihatannya di Ramadan dia sakit, di luar Ramadan pun juga masih sakit. ini jelas nggak bisa kodok ini ya kan? Kalau cuma sakit demam, ya bisa di luar Ramadan insyaallah sudah sem sembuh. Cuma ini sakitnya parah. Yang kelihatan yang nggak mungkin sembuh. Di Ramadan dia sakit itu, di luar Ramadan juga sakit. Gimana? Nggak wajib puasa. Tapi nanti wajib membayar fidyah. Puasanya nggak wajib, tapi wajib membayar fidyah. Nah, saya kasih contoh untuk orang yang sakit. Ada orang sakitnya komplikasi. Sakit jantung, ginjal, paru-paru basah, hepatitis, TBC. Apalagi kencing batu. Apalagi dah diare, komplit campur gitu. Ini kira-kira Ramadan sakit deh. Setelah Ramadan masih ini. Ini kemungkinan sakitnya dibawa sampai mati ini mungkin. Nah kalau gini gak wajib puasa dia. Kenapa? Dia puasa nggak mungkin kuat. Obatnya aja satu apotek itu mungkin. Dari saking banyaknya penyakitnya. nggak mungkin kuat dia puasa. Gimana? nggak wajib puasa. Tapi bayar fit fidyah. Paham ya? nggak wajib puasa memang, tapi wajib membayar fidyah. Itu. Itu yang itu gambarannya sakit. Kemudian yang keempat, yang wajib berpuasa adalah orang yang mukim Orang yang mukim Orang yang musafir nggak wajib berpuasa Tapi musafirnya Yaitu perjalanannya harus memenuhi dua syarat Satu syarat waktu dipenuhi Syarat jarak juga dipenuhi Yang pertama Waktunya dia berangkat meninggalkan batas kota sebelum subuh Dan yang kedua jarak perjalanannya itu tidak kurang dari 80 kilo. Saya sekarang mau pergi ke Surabaya. Kalau besok puasa Ramadan saya boleh puasa enggak? Saya boleh meninggalkan puasa enggak? Boleh kan? Tapi kalau puasa boleh juga ya. Jadi meninggalkan puasa boleh. Jadi enggak wajib puasa deh. Tapi kalau mau puasa lebih bagus. Saya musafir, saya besok pergi ke Surabaya. Saya enggak puasa, boleh. Enggak ada masalah. Boleh-boleh aja saya enggak berbu berpuasa. Kenapa? Musafirnya memenuhi syarat saya. Satu, saya keluar dari rumah sebelum subuh, tengah malam saya keluar. Yang kedua, Surabaya jaraknya 80 kilo le, lebih. Paham ya? Tapi kalau jenengan baru ke Surabaya besok jam 8 pagi. Baru ke Surabayanya besok jam 8 pagi, itu baru ke Surabaya. Memenuhi syarat enggak ini? Memang jaraknya memenuhi syarat, tapi waktunya nggak memenuhi syarat. Seninnya itu jenengan nggak boleh meninggalkan puasa. Tapi Selasanya kalau masih di Surabaya, hari Selasanya ini boleh meninggalkan puasa karena statusnya masih seorang musa musafir. Jadi yang wajib berpuasa empat macam Islam, boleh dan berakal, mampu, mukim, bukan musafir. Paham ya? Rukunnya puasa. Rukunnya puasa Satu Niat Rukunnya puasa itu harus ni Niat Kapan waktu niatnya? Waktu niatnya antara maghrib sampai subuh Waktu niatnya antara maghrib sampai subuh Jadi setelah buka niat boleh nggak Bagus Setelah terawih Bagus Waktu sahur Bagus Pokoknya yang penting niat. Niat antara maghrib sampai su, subuh. Gitu. Terus kalau madhab syafi'i tiap malam kita harus niat. Tiap malam kita harus nih niat. Jadi malam ya satu, satu Ramadan hari Senin, itu malam Senin niat, malam Selasa niat, malam Rabu niat gitu terus selama satu bu satu bulan. Tapi kalau madhabnya Imam Malik itu cuma diniati di awal bulan aja. Kenapa? Karena Imam Malik menganggap puasa Ramadan itu satu paket. Diniati di awal cukup untuk berikutnya. Imam Malik. Tapi kalau Imam Syafi'i enggak. Puasa Ramadan itu 30 paket. Berarti setiap harinya itu wajib untuk nih niat. Terus gimana? Lah kalau kita ikutnya madhab Imam Syafi'i. Cuma para ulama mengajarkan usahakan malam pertama. Malam per malam pertama bulan Ramadan kita niat pakai dua cara. Niat pakai caranya Imam Syafi'i, juga niat pakai caranya Imam Malik. Dan Imam Malik gimana? Saya niat puasa Ramadan satu bulan penuh. Dan Imam Syafi'i saya niat puasa Ramadan wajib untuk besok. Itu caranya Imam Syafi'i. Loh, gunanya apa? Gunanya begini. Kalau seandainya kita mungkin tanggal ke-14. Tanggal ke-14 itu kita lupa nih niat. Kalau kita lupa niat dapat pahala atau enggak dapat? Enggak dapat kan? Cuma kalau kita sudah pakai madhabnya Imam Malik, sekalipun kita lupa niat, insya Allah dapat pahala. pahala. Cuma terus godok apa enggak, Beb? Kalau saya tetap godok. Karena kita kan madhabnya Imam Syah, tapi jadi kalau urusan pahala fadilah kita bisa agak longgar, tapi kalau urusan kewajiban tetap kita harus akhlak. Ya, tetap harus wajib untuk kok qada. Jelas ya? Ini berhubungan dengan niat. Kemudian yang kedua rukunnya puasa yaitu meninggalkan semua hal yang membatalkan puasa. Rukun puasa yang kedua yaitu meninggalkan semua hal yang membatalkan puasa. Nah, berikutnya apa saja hal-hal yang membatalkan puasa? Satu, yang membatalkan puasa, satu murtad. Matur nuwun sangat masuk ayat. Yang satu murtad. Kalau ada orang yang murtad, maka puasanya batal. Puasanya apa? Batal. Setelah itu masuk Islam lagi gimana? Tetap puasanya apa? batal. Jadi ada orang wali waliyadzubillah min jin 12 guyonan murtad. Jam 1 masuk Islam lagi, tetap hari itu puasanya batal. Itu puasanya batal. Yang kedua, yang membatalkan puasa yaitu haid dan nifas dan melahirkan. Haid, nifas dan melahirkan. Seorang wanita yang dia itu niat puasa di malam hari pagi hari dia puasa siang masih aman sore jam 5 haid gimana hari itu dihitung puasa atau enggak ya enggak puasanya bah batal puasa batal itu juga kalau nifas atau melahirkan nah cuma kalau seandainya ada perempuan suci dari haid jam 3 pagi suci dari Head ya, dicek pakai kapas, oh bersih kemaluannya. Berarti su berarti dia suci dari head. Jam 3 pagi itu dia suci dari head. Tapi dia nggak langsung mandi. Dia ma niat, dia makan, sudah azan subuh, mau sholat baru dia man, mandi. Boleh apa enggak? Boleh. Puasanya tetap hukumnya sah. Paham ya? Alhamdulillah. Yang berikutnya. Yaitu ini yang paling sering dibahas ini. Masuknya sesuatu ke rongga tubuh yang terbuka. Mulut, hidung, telinga dan bagian bawah oh, bagian bawah paham ya? Yang terbuka mana insya Allah sudah ngerti semuanya. Ini sudah balik semuanya nih soalnya. Sudah ngerti semuanya. Itu masuknya sesuatu ke lubang-lubang rongga tubuh yang terbuka tadi itu membatalkan puasa. Katakan puasa. Berarti kalau anu kemasukan gule ya batal. Sate ya batal. Kemasukan asap rokok batal enggak? Batal. Itu ada jenis rokok tertentu itu kalau diisap terus ditiupkan gitu, itu ditiupkan ke kertas gitu, itu bisa meninggalkan bekas kuning di kertas. Ya kan ada zat yang diisap kan? Ventolin. Tahu yang bisa gini? Yang asma itu. Kan ada cairannya itu, masuk ke mulut kan? Itu batal. Jadi masuk lewat mulut batal, yang masuk lewat telinga batal, yang masuk lewat hidung batal, lewat telinga juga apa? Batal. Itu juga mungkin ada yang sakit, kemudian obatnya dimasukkan lewat dubur. Gimana? Sama. Ini pun juga puasanya apa? Batal. Ini pun juga puasanya batal. Nah, yang selanjutnya mungkin yang jadi pembahasan gini. Orang yang berpuasa Ramadan pakai tetes mata. Batal enggak puasanya? Kan kerasa di tenggorokan tetes mata itu. Puasanya batal enggak? Enggak, karena mata bukan rongga tubuh yang terbuka. Yang di, jadi masalah itu suntik. Masalah itu suntik. Itu. Apa kebenaran ibu-ibu saya kelihatan. Putih-putih kayak lo, gitu. satir, satir, satir. Sisi sini. Nah. Itu kemudian tes, ya. Kemudian bagaimana tadi? Yang jadi masalah itu suntik. Suntik itu gimana? Suntik itu pembahasannya panjang. Ada yang mengatakan suntik mutlak tidak batal. Ada yang bilang suntik mutlak batal. Walaupun itu ter tutup. Tapi yang kalau kesimpulannya dari Habib Zain bin Smith yang di dalam kitab Takrirat itu mengatakan kalau suntiknya itu mengenyangkan seperti infus batal. Jelas itu orang nggak usah makan di infus tok seger itu. Itu batal. Tapi kalau suntiknya itu tidak mengenyangkan bukan infus, dilihat dulu. Kalau suntik yang modelnya bius lokal, suntik yang modelnya bius lokal yang kalau disuntik di tangan ya cuma ke area tangan nggak kemana-mana itu nggak batal kalau suntiknya itu menjalar ke seluruh tubuh maka hukumnya membatalkan puah, puasa terus gimana pusing intinya kalau puasa jangan suntik kalau sudah sakit butuh suntik ya jangan puasa atau suntiknya setelah waktu mal maghrib paham ya kemudian yang berikutnya yang membatalkan puasa pingsan atau mabuk tapi sehari penuh pingsan atau mabuk tapi sehari penuh. Waliyadzubillah min dalik. Ada orang sudah niat tarawih sregep 20 rakaat, di ditetek 11. Jam 3 minum minuman keras. Minum-minuman keras. Jam 3 teler ya. Sudah niat ini. Baru bangun Isya. Bosnya sah atau enggak? Enggak sah karena dia mabuk sehari, Pak. Tapi kalau ada di waktu puasa yang dia bangun, di waktu wajib puasa, umpama gini, dia mabuk, jam 12 dia bangun. Bangun, lihat HP, jawabin WhatsApp, telar lagi umpama. Gimana? Ya, kalau ini puasanya sah karena tidak sehari penuh. Yang enggak sah itu kalau sehari penuh. Itu kalau pingsan dan mabuk. Tapi kalau tidur sehari penuh Umpama ini orangnya hebat nih tidur waktu teraweh bangunnya waktu teraweh juga mama itu ada ya, jelas orang kayak gini itu lewat ketemu kebu kebunya minder kengalah ke aku ya gitu rune itu ada orang yang model kayak gitu gimana dia setiap habis terawih dia niat ya puasanya sah karena tidur tidak sama dengan pingsan dan ma mabuk kemudian setelah itu perhubungan suami dan istri ini dosa besar ini Malah ada kafarohnya. Harus puasa dua bulan berturut-turut. Kalau memang mampu, kalau nggak mampu, ngasih makan 60 orang mis, miskin. Yaitu mengeluarkan mani dengan sengaja membatalkan puasa dan juga muntah-muntahkan dengan sengaja itu membatalkan buah, puasa. Ini fikih puasa sudah tercover sebagian. Nah, setelah sekarang hal-hal yang perlu diperhatikan. Hal-hal yang perlu diperhatikan. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita puasa, satu, mungkin orang bingung cara pembayaran fidyah gimana. Fidyah itu perharinya tujuh setengah ons. Fidyah perharinya tujuh setengah ons. Cara membayarkannya gimana? Setelah lewat hari yang dia tinggal. Jadi nggak boleh malam satu Ramadan saya bayar 30 kali fidyah, nggak boleh. Tapi harus setelah yang dia tinggal. Jadi tanggal 1 dia tinggal, tanggal 1 dia bayar. Tanggal 2 dia bayar lagi. Wah repot Bib, ya sudah. Tiap lima hari sekali bayarkan fidyahnya. Satu hari satu, dua, tiga, empat, lima Kan nggak puasa kan? Satu hari kelima utangnya sudah 5, bayarkan fidyahnya lima kali tujuh setengah Nanti mungkin hari ke sepuluh juga sama. Paham ya? Anu beb, ini orangnya nggak mampu puasa tapi juga nggak mampu bayar fidyah. Anaknya ada yang mampu nggak? Kalau anaknya ada yang mampu, anaknya suruh bayarkan fit fidyah. Anaknya nggak mampu atau mungkin nggak punya anak, ya sudah dalam tanggungannya dia. Kalau dia nanti dia punya duit, ya duitnya dikeluarkan untuk membayar fit fidyah. Paham ya? Tentang fidyah. Yang kedua, tadi diceritakan kalau puasa kemasukan sesuatu di telinga, mulut dan hidung, itu hukum puasanya bah batal lah. Kalau kumur sama mandi gimana? Kalau mandi kan telinganya kemasukan ah air. Batal enggak puasanya? Nah, itu ada pembahasannya gini. Mandi. Kalau orang mandi wajib sekalipun telinga kemasukan air, puasanya tidak batal. Kalau orang mandi sunnah Ada orang mandi sunnah Sekalipun telinganya kemasukan air Puasanya nggak batal kalau mandinya sunnah. Tapi kalau mandinya bukan wajib, juga bukan sunnah. Mau ketemu bosnya, enggak ya mandi dulu. Enggak wajib, enggak sunnah ini. Gimana? Dia mandi kemasukan air telinganya membatalkan puasa. Loh, Bib, lah kalau Ramadan kan ke kantor. Ramadan kan anu kerja. Ramadan kan sekolah. Masa nggak mandi? Nah, kini Kalau Anda kepingin bisa mandi bulan Ramadan dengan bebas, jadikan mandi Anda selama Ramadan hukumnya sunnah. Jadikan mandi Anda ketika Ramadan hukumnya sunnah. Loh, caranya gimana? Kan bukan hari Jumat loh. Sunnah mandi itu nggak cuma hari Jumat. Saya mau sholat zuhur. Saya mandi, niat saya, saya mandinya untuk sholat zuhur. Mandinya saya hukumnya sunnah. Tapi nanti pakai wudhu lagi ya tetap ya. Saya mandi untuk sholat duha. Mandi untuk sholat duha. Saya mandi. Saya mandi untuk sholat duha. Itu mandinya saya. Itu hukumnya sunnah. Kalau mandi untuk sholat du, duha. Saya mandi untuk sholat wajib asar. Mandi sore. Mandi untuk deket saya nanti setelah mandi saya mandi ini untuk sholat asar. Mandi saya hukumnya sunnah. Jadi kalau kemasukan air tidak membatalkan puasa. Paham ya? Jelas ya? Kumur gimana? Sama, kalau kumurnya hukumnya sunnah nggak membatalkan puasa, tapi kalau kumurnya nggak sunnah, nggak kalau kumurnya nggak sunnah tertelan membatalkan puasa. Jadi yang membatalkan puasa bukan sekumurnya, tertelannya ketika kumur kumur nggak sunnah tertelan batal puasa, kumur sunnah tertelan tidak batal puasa. Contohnya, saya wudhu sunnah kumur nggak? Saya kumur tiga kali. Ketika tiga kali ini ada yang tertelan, bukan menelan loh ya. Atau bukan ditelan, tapi tertelan. Artinya tidak disengaja. Itu nggak batalkan puasa. Yang repot, lo nggak wudhu Sumu kumur. Stak kumur wae ben rata enak. Loh. Enggak mau wudu ini padahal. Enggak sunah ini. Tertelan batal puasa. Atau ketika wudu tapi enggak sunah. Wudu sunahnya tiga kali. Mumpung poso, kumur ping 17. 17 kali. Ya batal ini puasanya. Kalau sampai terte tertelan. Paham ya? Kumur sudah. Fidyah juga su? Sudah. Apalagi yang belum? Kemudian tentang kafarah juga sudah. Nah, perempuan yang hamil dan menyusui sekarang dapat juga. Perempuan yang hamil dan menyusui gimana? Boleh nggak meninggalkan puasa? Boleh. Perempuan yang hamil dan menyusui boleh meninggalkan puasa. Boleh meninggalkan puasa dengan catatan, lihat dulu. Kalau perempuan hamil dan menyusui itu meninggalkan puasa hanya karena khawatir sama bayinya atau janinnya, maka kewajibannya godok dan fidyah. Tapi kalau perempuan hamil dan menyusui meninggalkan puasa karena khawatir ke dirinya atau khawatir diri dan janinnya, maka cuma wajib godok tanpa membayar fidyah. Jelas ya? Jelas. Apa yang disunahkan ketika puasa Ramadan? Banyak. Di antaranya makan sahur jangan lupa Sahurnya semakin akhir semakin ba bagus, tapi jangan sampai imsak. Terus sampai imsak bahaya. Setelah itu mengawalkan berbuka. Loh, mengawalkan berbuka sunnah, tapi jam 5 buka. nggak sunnah ngawur itu. Mengawalkan berbuka itu sunnah. Dan ketika buka puasa pertama kali yang dimakan kur kurma. nggak punya kurma, air zam-zam lebih susah. Ya kalau gitu air putih. Air putih nggak ada yang manis-manis tapi yang alami. Apa? Jeruk ya. Misalkan jeruk, semangka. Manis kan? Alami tapi nggak ada bahan kimiawinya. Itu. Manis yang alami juga nggak punya. Ya sudah, sirup kolak boleh. Sirup atau kolak, Bu? Boleh. Lihat ya. Yang manis-manis yang pertama, usahakan yang paling pertama itu adalah kur kurma. Setelah itu juga banyak sholat sunnah, terawih dan witir jangan tinggal Baca Quran jangan tinggal Lalu mau diterangkan panjang, tapi waktunya tidak memungkinkan. Saya kan masih harus ada pengajian lagi. Tadi sudah sampaikan di awal, mungkin nggak bisa selama biasanya. Nah, mungkin ada yang berhubungan dengan puasa Ramadan, motivasi untuk kita beramal. Jadi kita ini kan sama-sama harus menyadari kita ini minus sangu akhirat. Kita ini minus sangu akhirat. Karena kalau dihitung dosa sama pahala, mungkin masih banyak do dosa lah. Kesempatan nambal ini ketika Ramadan. Ketika Ramadan itu amalan dilipat gandakan sama Allah. Kalau Anda beramal sunnah Dapat pahala seperti wajib. Kalau Anda beramal wajib, dilipat gandakan 70 kali. Paham ya? Beramal sunnah dapat pahala seperti wa, wajib. Beramal wajib dilipat gandakan 70 kali. Ibaratnya gini. Ada satu perusahaan. Itu sistemnya gajiannya itu per hari. Karyawan digaji per hari 100 ribu Sekali waktu bosnya ngomong Karyawanku yang terhormat Karena ini bulan istimewa Gajimu yang karyawan per hari sama kayak direktur Gajimu kan satu hari 100 ribu kan Selama bulan ini Setiap karyawan gajinya saya naikkan sama kayak direktur Satu hari 300 ribu itu kira-kira kalau jenengan karyawannya bolos apa enggak itu? Minggu masuk kalau perlu. Ya kan? Sama Ramadan juga gitu. Amalannya ini tingkatannya sunnah. Tapi ketika Ramadan dinaikkan derajatnya dapat pahala wah wajib. Paham? Kemudian kalau Anda beramal wajib dilipat gandakan 70 kali lipat. Karyawan tadi dipanggil. Karyawanku, karena ini bulan istimewa, gajimu per hari 100 ribu, karena ini bulan istimewa, satu hari gajimu naik 70 kali lipat, per hari 7 juta. Ada karyawan yang bolos nggak Enggak. Itu kalau karyawannya kira-kira sakit, tetap masuk kerja enggak? Masuk. usah sakit apapun masuk berangkat itu. 7 juta gajinya per hari. Nah, ibadah wajib juga gitu. Salat wajib ketika bulan yang lain ya gede pahalanya. Ketika Ramadan dilipat gandakan 70 kali. Hebat. Nah, terus gimana? Biar kita sangunya agak nambah-nambah lagi, usahakan kalau kita mau ibadah sunnah, ibadah sunnahnya kita jadikan wajib dulu. Saya sholat duha, hukumnya apa? Sunnah saya sholat duha saya jadikan wajib bisa nggak? Bisa, caranya dinadari. Saya nadar mau sholat duha dua rakaat. Lalu saya sholat duha dua rakaat. Pahalanya gimana? Wajib. Kenapa? Ngejer. Soalnya sudah minus sangu akhirat. Saya mau sholat terawih. puluh rakaat. Wah, pahalanya gede. Dua puluh rakaat. Sholat sunnah kayak dua puluh rakaat sholat wah? Wajib tapi saya nadari dulu. Tapi kalau sudah nadar harus dipenuhi loh ya. Nadar terus ditinggal. Nadar harus dipenuhi. Saya nadari dulu. Berarti saya dapat pahala 20 rakaat sholat wajib dilipat gandakan 70 kali. Wah lumayan nih. Untuk orang-orang yang minus sanggup akhirat kayak kita. Lah ini sangat penting sekali. Sekali lagi, insya Allah bisa kita amalkan. Selanjutnya saya mohon maaf kalau ada salah-salah dari ucapan saya. Sesi tanya jawab boleh tiga pertanyaan dan satu orang hanya boleh satu pertanyaan. Silahkan Bu ada yang mau nanya, monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seorang musafir tadi apa masih dikenakan eh, setelah bulan Ramadan selesai apa masih dikenakan untuk menjalankan ibadah puasa? Gimana? seorang musafir tadi kan sesuai dengan syarat ketentuan berlaku tadi apakah setelah e, selesai bulan Ramadan masih dikenakan wajib puasa atau ada kodoknya? Oh yang musafir? Iya ya. musafir. Gimana kalau orang yang musafir? Orang yang musafir memang ketika Ramadan dia nggak wajib untuk berpuasa. Ramadan dia enggak wajib untuk berpuasa, tapi nanti setelah Ramadan dia harus mengganti utang yang dia tinggalkan. Kalau dia musafir meninggalkan puasa tiga hari, di luar Ramadan dia harus bayar tiga, ha? tiga hari. Terus berikutnya. Iya, apa? apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya masalah penentuan awal dan akhir Ramadan itu apakah cuma yang beda itu apakah cuma di negara kita apa di negara lain itu juga beda itu loh. Masalahnya kan dulu yang saya ingat tuh masa orde baru itu kan penentuan awal dan akhir Ramadan itu kan sama itu loh. Maksudnya kalau beda itu untuk kalangan sendiri. Contohnya di salah satu pondok di Solo, di Ngeruku itu kan zaman orde baru beda tapi untuk kalangan sendiri. Nah itu apakah cuma di Indonesia atau cuma di negara lain juga beda loh. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah perbedaan masuk Ramadan dan satu Syawal itu apakah cuma ada di Indonesia atau juga di negara-negara yang lain? Saya rasa mungkin kalau negara yang punya dua metode pasti ada perbedaan. Cuma nggak ada yang mencolok kayak di sini mungkin. Mungkin lah ya. Saya rasa kurang tahu. Nggak ada yang mencolok kayak di di sini. Ini kan sistemnya demokrasi cuma orangnya mungkin kadang kurang paham demokrasi. Kebablasan akhirnya. Itu. Jadi nggak ada mencolok di sini. Kan karena juga ada, cuma nggak mungkin sampai terang-terangan menentang pemerintahnya. Nah, ketika udah Baru kan sudah dikoordinir semuanya itu. Koordinir sudah ketetapan semuanya tidak boleh ada yang berbeda, harus ikut sama dengan aturan pemerintah. Mungkin begitu sehingga tidak ada perbedaan. Tapi yang jelas perbedaan ini pun juga mesti dalam ranah khilafiyah fikih. Jadi nggak ada masalah, bedanya itu nggak ada masalah. Cuma yang timbul masalah itu ketika akhirnya ditontonkan. Ditontonkan perbedaannya dengan pemerintah hingga akhirnya timbul fitnah di masyarakat, iki jenis sing bener sing di. Yang lebih repotnya lagi ada masyarakat sebagian yang kalau puasa, masuk puasa ikut yang terakhir, lebaran ikut yang awal. Nah, <laughs> ini yang jadi masalah. Nah, ini nggak boleh ini. Nah, kalau sampai puasanya itu kurang dari 29 hari, 28 hari aja nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Karena jelas yang namanya satu bulan itu kalau nggak 29 hari ya ya 30 hari. Terakhir dari kalangan ibu-ibu. Satu pertanyaan. Monggo. Enggak ada. Ya. Pakai mic enggak? Enggak usah. benar Lid. Enggak denger aku, Lid. Gini, Beb. Kalau seumpamanya wanita, dia suci dari haid itu bada duhur atau bada asar. Hmm. Nah, itu setelah dia suci itu boleh makan atau nggak boleh? Beb? Oh, iya. Ya. Bagus. Jadi, pertanyaan terakhir ini. Ada wanita yang suci dari haid atau suci dari nifas, ba'da duhur atau ba'da asar sudah suci. Kalau dia mau puasa jelas sudah nggak sah ya. Karena kan niatnya kayak ini. Tapi gimana? Dia boleh makan nggak? Nah, kalau hukum makannya boleh, tapi sunnah dia tinggal. Jadi dia nggak makan, dia seperti orang yang berpuasa, berpuasa nggak makan nggak minum, nanti makan minumnya nunggu maghrib. Itu hukumnya sun, sunnah lebih bagus begitu. Tapi kalau dia tetap ya sudah, tetap mau makan, sebagaimana biasa, makan sebagaimana biasa, enggak eh, apa-apa. Itu, itu tidak dihukumi satu hal yang berdo, berdosa. Wallahu a'lam bismillah. Saya rasa cukup ngajinya kita. Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya harus melanjutkan lagi ke pengajian berikutnya. insya Allah. Kita ketemu lagi nanti di bulan Ramadan dan setelah bulan Ramadan. Anna laftah alaina wa alaikum futuhal arifin wa fakina iyakum fiddin wa alimna wa iyakum muta'wil wa dinu wa iyakum ila sawa isabil rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi wasallam muhammadin subhanallahi rabbil alamin sirrul fatihah rahmatika wa kana na'budu wa iyyaka nasta'in wa tahlin amin Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah Adada ma fi ilmillah Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah Wa ala alihi wa Allahumma ja'al fi ta'atika